Berkata Ibrahim rahimahullah taala menjelaskan masalah ini bahwasanya hadis ini sebagai dalil tentang akhirat. Ya Rasulullah عليه الصدق bagi itu untuk taubatku aku tidak akan bercerita kecuali dengan jujur selama aku hidup ini sebagai dalil seseorang itu untuk jujur Untuk butuh tekad butuh niat karena itulah dikatakan Inna rojula layatahan rasidqo hatta yukdama Allah siddiqo kamu kalau berusaha jujur, insya Allah akan jadi orang jujur, walaupun kadang-kadang masih terjatuh dalam kedustaan. Yang penting kamu sudah azim, paham? Caranya bagaimana supaya kamu menjadi orang yang jujur dengan cara melatih, melatih diri, berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi kedustaan, maka seandainya kamu terjatuh dalam kedustaan dalam satu dua perkara, kamu masih dikategorikan termasuk orang-orang ju jujur. Karena kamu sudah niat, karena kamu sudah berusaha untuk jujur. jujur. Itu, itu. memilih, memilih, melatih diri untuk jujur. Itulah definisi orang-orang ju orang-orang jujur. Itu bukan yang nggak pernah berdusta, kalau orang yang nggak pernah berdosa, siapa manusia di dunia ini nggak pernah berdosa? Orang jujur itu adalah orang yang berusaha sama menetapi dan memilih kejujuran. Itulah orang jujur namanya. Paham? Orang jujur bukan orang yang tidak pernah berdusta. Tapi orang jujur adalah orang yang berusaha dan menekuni kejujuran hari. Sampai dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sedih, yang banyak berbuat jujur. Dan ini kemarin sudah kita jelaskan termasuk bentuk taubat dengan, dengan atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Karena kamu sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kamu sudah diberikan nikmat, maka kamu harus menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan. Karena sebagaimana kemarin dikatakan tidak ada sesuatu itu yang dipakai untuk menjaga nikmat yang lebih besar daripada taat. Supaya nikmatmu itu abadi, supaya nikmatmu itu kekal, maka jagalah dengan ketaatan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Termasuk langgengnya langgengnya suatu nikmat dan juga lestarinya suatu nikmat adalah dijaga dengan taat. Ini sebagai bentuk bersyukurnya Ka'ab bin Malik. Karena Allah sudah muliakan, karena Allah sudah istimewakan Ka'ab bin Malik dengan kejujuran. Sehingga Ka'ab bin Malik menjadi legenda ini sudah, tingkatannya sudah menjadi legend ini, sudah menjadi legenda. Di dalam kejujuran sudah melegenda, itu judulnya Ka'ab bin Malik. Dibaca hari demi hari dan diingat dan dikenang oleh kaum muslimin sepanjang masa. Ini berarti sudah menjadi legenda. Legenda kejujuran Ka'ab bin Malik. Maka beliau pun berusaha menjaga nikmat ini dengan taat, yaitu tidak berbuat dosa. Kemarin sudah kita sebutkan tiga poin tentang ucapan ini wa inna min taubati an la uhadduda illa syirkon ma bagi itu. Di antaranya apa? Seorang yang sudah maju jangan mundur. jangan mundur. Poin yang pertama, seorang yang sudah maju maka jangan mundur. Sudah Allah berikan dia kejujuran, maka jangan mundur lagi kepada kedustaan. Kemudian yang kedua apa? apa? Dia sudah berhasil untuk jujur dalam masa-masa yang paling sulit, maka untuk masa-masa yang lebih rendah tidak pantas untuk berdus, berdusta. Nah. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat jujur ini pada nikmat yang lain yaitu tidak lagi berdusta menjaga nikmat ini dengan nikmat yang lain menjaga nikmat ini dengan dengan ketaatan maka kamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu jangan gunakan ilmu itu untuk berbuat zalim <clears throat> kamu yang diberikan oleh Allah hafalan Quran jangan pakai hafalan itu untuk berbuat zalim berbuat kamu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepandaian dalam ilmu agama, maka manfaatkanlah nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa wallahi ma alimtu anna ahadan minal muslimin. Sungguh demi Allah, aku tidak tahu ada seorang pun dari kalau dari kaum muslimin yang Allah berikan nikmat ablah dari kata-kata bala ini bisa bermakna nikmat bisa bermakna ujian tapi dalam hal ini bermakna nikmat karena ada di sini ada sifat ahsan abla itu bisa dipakai dalam kebaikan ataupun keburukan dan di sini penggunaannya adalah dalam kebaikan maknanya nikmat Sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kaum muslimin yang Allah berikan nikmat tentang kejujuran dalam berbicara. Semenjak aku sebutkan mundur zakar dari kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semenjak aku sebutkan hal itu kepada Rasulullah, ila yaumi hada sampai hari ini belum ada oh, satu pun dari kalangan kaum muslimin yang Allah berikan nikmat tentang kejujuran yang lebih bagus dari apa? Mimma ablani Allah. Dari apa yang Allah berikan nikmat kepadaku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku nikmat kejujuran dengan, dengan cara yang terbaik, dengan kisah yang terbaik, yaitu harus melalui tangisan. Harus melewati isak tangisan dulu. Kesedihan yang memberat, sehingga membuahkan hasil yang manis. Jadi belum ada. Kata Ka'ab belum Malik, saya belum pernah tahu ada seorang pun dari kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tentang kejujuran yang lebih indah dari nikmat yang diberikan kepada saya. Dengan kisah yang segini mengharukannya, dengan perjalanan yang segini panjangnya, dengan pengorbanan yang segini pahitnya, belum ada yang sebanding dengan Ka'ab bin Malik. Paham? Paham? Jadi belum ada satupun kisah, kisah dan juga perjalanan di dalam mencari kejujuran, di dalam membuktikan pembuktian sebuah kejujuran yang lebih indah dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Kata para syurah, yang dinafikan di sini adalah yang lebih indah. Kalau yang sepadan ada siapa? Yaitu dua kawannya. Karena dua kawannya adalah senasib. Satu cerita, satu perjalanan. Jadi yang dinafikan oleh Kaab di sini kalau lebih bagus belum ada, tapi kalau sama, sama. Ya dua kawannya itu. Karena dua kawannya ini berada dalam satu atap, bersama Kaab bin Malik di dalam atap kesedihan. Maka yang dinafikan di sini adalah ahsan yang lebih baik. Lebih baik. Kalau yang sepadan nggak dinafikan karena ada dua orang yang lain yang sejalan dan memiliki kisah alur kisah yang sama. Walaupun mungkin kadar kesedihannya berbeda. Kalau Ka'ab bin Malik masih bisa berjalan-jalan, kalau yang dua sudah nggak mampu lagi keluar dan hanya mampu menangis dan meratapi kesedihannya di rumahnya masing-masing. Maka kisah ini adalah termasuk kisah yang terbaik tentang kejujuran. Belum ada kisah tentang pembuktian kejujuran. Yang lebih bagus dari kisahnya Ka'ab bin Malik karena pembenarannya langsung turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Diundur dan ditunda selama 50 hari. Kalau kisahnya Aisyah adalah kisah yang terbaik di dalam itu, dalam fitnah. Nah, yaitu tuduhan keji tentang zina. Dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan. Allah cuci nama baik Aisyah radhiyallahu taala langsung dari langit juga. Tapi itu adalah dalam ifat. Dalam kisah tuduhan. Kalau kalau hadisnya Ka'ab bin Malik ini adalah dalam dalam sidqul hadis, dalam kisah kejujuran dalam berbicara. Wallahi ma ta'ammadtu kadbatan mundu kuntu dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha Beliau menempati nazar beliau. Beliau menepati janji beliau. Sungguh demi Allah, saya belum pernah menyengaja sebuah kedustaan satupun pun sejak aku berkata hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini, sampai hari ini. Saya belum pernah sengaja berdusta. Kalau nggak sengaja, ya nggak jamin karena nggak sengaja. Maksudnya kadang kita itu niat kita itu bicara jujur, tapi mungkin dipahami oleh orang itu adalah sebagai kedustaan. Atau kita niatnya bercanda, tidak sengaja untuk berdusta, kemudian dipahami sebagai kedustaan. Eh, ini lain lagi. Tapi kalau sengaja untuk berdusta, ini belum pernah. Kata Ka'ab belum Malik. Ini adalah namanya wafa, setia dan menepati janji. Ini adalah sifat yang terpuji. Kalau kamu punya janji apa, punya nazar apa, hendaknya dipenuhi. Kaab bin Malik di sini bernazar, sejak ini saya berjanji tidak akan berdusta selama-lamanya. Maka betul, dipenuhi oleh Kaab bin Malik. Bangun yang tidur siapa tuh? Bangun. Tidur jam segini tuh bikin bikin agak agak ngebleng otak itu. Itu ada secara medis dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sanatnya ada bermasalah. Jadi kami bin mana menepati janji beliau untuk tidak berdosa, Terbukti setelah itu sampai diceritakannya hari ini sampai Ka'ab belum Malik cerita kepada anaknya, Beliau belum pernah berdusta sekalipun secara sengaja. Maupun nggak disengaja. Tamat di sini adalah sebagai bentuk warok. Saya belum pernah sengaja berdusta. Ini adalah sebagai bentuk warok. Siapa tahu beliau berdusta secara tidak sengaja, maksudnya seperti tauriah dan yang semisalnya. Ini sebagai kalimat warok. Tamat ini adalah waroan. Jadi beliau sebagai bentuk warok. Seingat saya, saya belum pernah berdusta gitu loh. Wa ini arju an yahfadhani Allah bima baqiya. Ini adalah ucapan yang sangat bagus sekali. Sampai detik ini, sampai hari ini, saya belum seingat saya, saya belum pernah berdusta. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga saya pada hari-hari yang tersisa. Dan sungguh, saya berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga saya pada sisanya. Sampai hari ini, hari ini saya belum pernah berdusta. Sisanya, sisanya semoga Allah menjaga saya. Ini adalah ucapan yang sangat bagus. Seseorang menggantungkan kemampuannya kepada Allah. Allah. Saya nggak jamin, jamin. Tapi saya berjanji, janji. Saya bertekad, bertekad untuk tidak berdusta. Saya nggak jamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga saya. saya. Aku tahu hal ini akan, pasti akan sulit, tapi aku ingin mencobanya. Inilah namanya seorang itu berjanji pada dirinya sendiri. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin berusaha, tapi aku ingin mencobanya. Mencoba, berusaha untuk tidak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala balas Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada Ka'ab bin Malik langsung pembuktiannya dari langit. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian riwayat, kalian telah jujur kepada Allah, maka Allah pun membenarkan langsung dari langit. Inilah manfaat seorang itu jujur kepada Allah dan itu adalah jujur yang terbesar, jujur yang paling tinggi adalah jujur kepada Allah. Allah Jujur yang paling tinggi adalah seorang itu jujur kepada Allah. Minal mu'minin dari sadaqu ma alaihi. Wa Kamin man qada nahbahu wa min man yantadir. Wa ma badalu tabdila. Kejujuran yang paling tinggi adalah jujur kepada Allah. Allah. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kamu menepatinya, tepat menepati janji kepada Allah. Inilah menepati janji yang terbesar. Inilah bentuk menepati janji yang terbesar yaitu menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian untuk bertauhid, perjanjian untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjanjian untuk menghamba kepada Allah itulah yang harus kita jujuri dan itulah bukti iman. Itulah jujur yang paling berat. Yang berat. Dan itulah jujur dalam iman. Alif lam mim hasiban nasu ay yudraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin shadaqu disitulah jujur kepada Allah. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Itu adalah jujur kepada Allah. Yaitu jujur dalam iman. iman. Dan itulah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bukan hanya jujur kepada Rasulullah, bukan hanya jujur kepada kaum muslimin, tapi juga jujur kepada Allah di dalam keimanannya. Kalau jujur kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah itu cuma dalam ucapan apa? apa? saya nggak ada udur Rasulullah ketika saya nggak ikut perang itu jujur kepada manusia, manusia. Paham? Paham? tapi jujur kepada Allah kepada Allah adalah setelah itu, setelah itu. di dalam membuktikan ketika ada tawaran dari Raja Gosan juga nggak nggak tertarik hari ketika ada perintah untuk menjauhi istri juga setia Itu namanya jujur kepada kepada Allah Allah paham paham bisa membedakan jujur kepada manusia sama jujur kepada Allah, kepada Allah. kalau jujur kepada manusia itu adalah jujur dalam berkata jujur dalam berbicara, tapi kalau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jujur dalam kecintaan dan pengakuan iman. Dalam kisah ini terdapat semua itu. Kami benar Malik juga jujur kepada manusia, juga jujur kepada Rasulullah. Yaitu dalam pengakuan beliau bahwasanya ketika tertinggal perang nggak ada ujar sama sekali. Ini jujur kepada Rasulullah, jujur kepada kaum muslimin. Tapi tegarnya Ka'ab bin Malik, teguhnya Ka'ab bin Malik dan konsisnya beliau, kesediaan beliau di dalam keimanan ketika diuji selama 50 hari itu, itu adalah jujurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan? Bedakan? Itu ya, Ikhwan. Ya, jadi kami bin Malik bukan hanya jujur kepada manusia, tapi kami bin Malik juga jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terbukti ketika diuji dengan kesedihan dan dengan duka serta luka selama 50 hari, beliau tegar dalam keimanannya, jujur di dalam keimanannya. Inilah bedanya jujur kepada Allah dan jujur kepada kaum muslimin. Kalau jujur kepada Allah, kita semua belum tentu mampu ya Tuhan. Jujur kepada Allah, betapa banyak kita itu berdusta kepada Allah. Betapa banyak perkara-perkara yang kita langgar. Kecintaan kita kepada Allah betapa banyak yang palsu. Dari ikrar kita, dari pengakuan kita cinta kepada Allah, betapa banyak darinya yang palsu. Meski demikian, kita tetap diperintahkan untuk mengikrarkan. Tetaplah bersaksi, tetaplah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meski Allah tahu bahwasanya ucapanmu itu palsu. itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innakum sadaqtumullah fasadaqakum dalam sebagian riwayat sesungguhnya kalian telah jujur kepada Allah Allah maka Allah Subhanahu wa taala pun membenarkan kalian maka Allah Subhanahu wa taala pun membenarkan janjinya kepada kalian yaitu langsung diturunkan pembuktiannya dari langit, dari langit. Qala fa anzalallahu azza wa jalla maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat At-Taubah laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah mengampuni, telah memaafkan terhadap Nabi dan juga muhajirin dan ansor. Dikatakan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi ini bisa jadi maknanya ada dua. Yang pertama mengampuni Nabi karena kesalahan Nabi di dalam memberikan udur kepada orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang walaupun itu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya kaum munafikin tidak boleh juga dikasih udur. Aballahu an lima adin talahum. Itu. Itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi adalah sebagai khitab terhadap umatnya karena Nabi juga butuh pengampunan dan Nabi juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi nggak apa-apa. Allah tetap mengampuni. namanya Allah mengampuni Nabi. Karena Nabi itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka qaddama min dzambihi wa ma wa ma ta'akhkhara. Sungguh Allah telah mengampuni Nabi, wal muhajirin wal ansor dan juga muhajirin dan ansor. Ampunan itu Evan ya bukan hanya karena dosa. Ini sebagai dalil. Kata para ulama, taubah dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas atas dosa, bukan. Tapi kekurangan-kekurangan yang sifatnya itu sebuah kekurangan hamba ini juga butuh pengampunan dari Allah. Kalau nggak diampuni Allah, terus gimana? Gimana? Makanya seorang setelah sholat disuruh pikir astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita setelah ibadah itu juga butuh istighfar. Kenapa? Karena dalam ibadah kita pasti banyak kekurangan. Kekurangannya. Jadi perhatikan. Taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Maghfirah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya dari dosa. Tapi juga dari perkara-perkara yang butuh kepada pengampunan. Berupa kekurangan-kekurangan hamba. -kekurangan Allah telah mengampuni Nabi dan juga muhajirin dan juga ansor. Alladzina terbau fika dan usrah yang mereka itu telah mengikuti Nabi Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa sulit fi al usrah, di masa sulit. Al usrah adalah masa sulit dan apa yang dimaksud dengan al usrah di sini? Siapa yang ingat? Apa yang dimaksud dengan al usrah? Kapan yang dimaksud dengan masa sulit? Kapan Haidar? Kapan Haidar? Mas kapan masa sulit bunyayo Hmm? hmm? Ayo kapan? Kapan? Siapa yang ingat? Masa sulit ini yang dimaksud kapan? Ya pernah tabuk begitu loh. pernah tabuk begitu masa sulit. Masa sulit. Perang Tabuk yang kita bahas ini adalah satu nusroh. Ini yang dimaksud Pak Masa Sulit adalah satu nusroh. Siapa nanti yang itikaf? Itikaf itu nggak harus sepuluh hari, walaupun itu yang afdol 10 hari, itikaf itu nggak harus sepuluh hari, itikaf itu ya boleh semalam, boleh sehari, boleh satu jam, boleh dua jam. Oh itikaf itu namanya menetapi niat, niat Bertekad untuk menetap itu namanya itikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Itikaf di atas kubur itu. Ya. Karena mereka menetap di situ terus. Maka itikaf itu enggak harus. ini katakan lah itu Ibnu Hajar. Karena wawi bahwasanya itikaf itu boleh sesaat, boleh semalam, boleh sehari, boleh tiga hari, terserah. Maka anak-anak yang mungkin melihat nggak mampu untuk itikaf selama sepuluh hari boleh itikaf semalam ini saja atau di malam-malam ganjil tidur masjid biar nggak ngelos kalau tidur di rumah bisa jadi lepas lepas landas sampai sahur nggak bangun maka kalau mau itikaf bapak-bapak juga nggak apa-apa malam ini saja ada malam-malam ganjil saja ini sebagai penjelasan karena ada mengira itikaf itu harus 10 hari harus walaupun yang afdol adalah 10 hari di 10 terakhir tapi itikaf itu boleh lebih dari eh, boleh sedikit dari lebih sedikit dari itu. Allah Alladzina tabau fi sa'd nusra min mata daya kada bulu qulubu fariqin minum. cuma darah lain, bangun apa itu mana bangun min bagi mata ada setelah hampir melenceng hati-hati sebagian dari mereka sekelompok dari mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi dan juga mengampuni kaum Muhajirin dan sol, setelah mereka nyaris tergelincir sebagian dari mereka. Karena saking besarnya ujian dalam perang Tabuk ini. Sampai banyak atau sekelompok dari kalangan kaum muslimin hatinya hampir melenceng. nimba di kada. Lagi isimnya kada adalah damir syani. Karena nggak ada kembaliannya. Kada yazibu qulubu fariqin minhum. Summa taba alaihim kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. ini taba yang kedua ini kalau alaihim kembali kepada semuanya maka ini namanya takror mengulang demi menguatkan lagi perkara taubat. Perhatikan, perhatikan. Semataba ini yang kedua kan yang pertama sudah ada. Lakot taba. Kok masih dikatakan lagi itu mata alaihi? Ini kalau alaihim kembali kepada semuanya. Maka taba di sini ada takror untuk menguat dan juga untuk perhatian. Saking besarnya perkara taubat sehingga disebut lagi. Karena panjangnya pemisah. Atau kalau alaihim ini kembali kepada ulu bubarikim minhum, maka ini tidak ada takror. Tidak ada pengulangan. Maka harus diperhatikan. ini yang dikatakan oleh syari di sini menunjukkan dari alur imam Syaukani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan mereka Maha Rauf, Maha Lembut, Maha Rahim, Maha Kasih Sayang. Wa ala salatatil ladzina khulifu dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni tiga orang yang mereka itu ditunda. Khulifu di sini maknanya adalah ditunda. Taubatnya. Khulifu dari kata-kata khallafa. Kalau tak lava artinya tertinggal karena khallafa itu artinya di belakang. Kalau khulifu kalau khallafa membelakangkan. Kalau khulifu khulifa di belakangkan. Diakhirkan. Diakhirkan. Kalau takhallafa berarti terbelakang, tertinggal. Nanti akan dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik sendiri apa makna ayat khulifu di sini. Jadi kalau orang nggak paham, dikiranya wala salah babil lagi khulifu maknanya adalah orang yang tertinggal perang. Enggak, enggak. Khulifu maknanya adalah diakhirkan taubatnya. Penerimaan taubatnya ditunda sampai 50 hari. Padahal kan Ka'ab sudah ngaku, sudah bertaubat di awal hari. Ngaku pada Rasulullah itu taubat. Tapi, tapi diterimanya taubatnya diakhirkan sampai 50 hari. Itulah makna khulifu, diakhirkan, ditunda. Menerima taubatnya ditunda sampai 50 hari. Itu makna khulifu. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima ubat. Sampai-sampai tatkala bumi itu menjadi sempit atas mereka padahal bumi itu luas. luas Wadokot alaihi mahfusyum dan juga diri-diri mereka menjadi sempit atas mereka. Ini kemarin sudah kita sebutkan. Menggambarkan berapa sedihnya kehidupannya tiga orang ini sampai jiwa-jiwa mereka sendiri terasa sempit. Bukan hanya bumi saja yang sempit, sampai jiwa-jiwanya terasa sempit. Ibaratnya seseorang yang tersiksa dengan udara yang beracun dihirup mati nggak dihirup juga mati itu namanya seorang yang sedang terjebak dalam situasi sulit Aku bagikan menghirup udara yang beracun. Kuhirup, aku mati, mati. Tak kuhirup, aku pun mati. mati. Itu. Itu. Ya saking sempitnya sampai, sampai bernapas saja dalam dirinya sendiri kesulitan. cara iman khusus. sempit dirinya. Karena dari cuaknya kaum muslimin, dari sikap jawabnya kaum muslimin sehingga diri ini menjadi sangat sempit. sempit ala imran Fusuhum dan lanjutannya itu sebenarnya yang penting. Lanjutan ayat ini tapi sama Ka'ab bin Malik atau sama rawinya disingkat hatta balagho. Ini ucapannya rawi. Wa illa Ka'ab bin Malik Nampaknya menyebutkan ayat ini semuanya. Wa baqat alaihim Fusuhum. wa dhannu alla jaa. Itu lanjutannya. Kalau mau ditulis, tulis Lihat ayat surat tahu taubah itu donu dan mereka yakin. dan di situ maknanya bukan menyangka. dan di situ dimana yakin? Yakin. Ada banyak, banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya don itu maknanya dua yakin wa donu wa alimu. Mereka yakin, mereka tahu. <clears throat> Allah malja, tidak ada tempat berlari. An di situ mukhafafah min asaqila bahwasanya dia ada tempat berlari min Allah dari Allah. Illa ilaih kecuali hanya kepada Allah juga. Itu sebagai dalil ya Tuhan, bahwasanya segala ujian, segala musibah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siasat lain kecuali kepada Allah lagi. Tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali kepada Allah. Itulah satu-satunya. Allah lah satu-satunya yang dilarikan darinya dan kepadanya. Kalau kamu lari dari, dari karena kalau kamu takut dari harimau, kamu akan lari dari harimau. Tapi kalau kamu takut dari Allah, kamu larinya malah kepada Allah. Itulah satu-satunya yang Allah itu ditakuti sekaligus diharapkan. Kalau kamu biasanya takut sesuatu, kamu akan lari darinya. Tapi kalau Allah, kamu takut kepada Allah, kamu larinya justru harus kepada Allah malah. Tidak bisa lari kepada yang lain. Itu ya, Fon. Ya, maka ini sebagai dalil biasanya semua musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikannya atas atas disebabkan dosa-dosa hamba. Maka kita harus sadar apa yang kita eh, alami dari musibah, apa yang kita alami dari kesulitan, ini semua adalah ujian dari Allah agar kita itu kembali kepadanya, bukan malah jauh. Musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini seharusnya menjadikan hamba itu dekat kepada Allah bukan malah menjauh. Allah mencela orang-orang kafir di mana mereka itu kalau dikasih ujian tambah jauh, jauh. Dikasih musibah malah semakin jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadnahum bil adzabi fama istaqanu li rabbihim ma yatabarra'un." Dan sungguh kami telah mengambil mereka, telah menimpakan mereka dengan azab, tapi mereka tidak malas, malah menjadi seikana, tidak merendah kepada Rabb mereka, dan juga tidak yatadarro. Maka seluruh musibah itu tujuannya agar kita itu kembali kepada Allah. Jadi kalau dikasih musibah malah jangan lama, malah jangan maya. Kalau bahasa orang Jawa jangan malah maya. Dikasih musibah itu malah merendah balik kepada Allah Subhanahu wa taala bukan malah maya, maya, bukan malah berbuat buruk, buruk. Bukan malah melawan. Kalau orang kafir dikasih musibah malah melawan, Kalau seorang mukmin dikasih musibah hendaknya tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kunci pembukaan dari musibah. Kunci terbukanya kesulitan, kunci terbukanya musibah adalah dengan merendah kepada Allah. Itu dalilnya tadi wa dhannu. Allah malja Allah. illa ilaih. Kamu dikasih sakit. Kamu gak akan bisa lepas dari ujian tersebut kalau gak kembali kepada Allah. Kamu ditimpa kemiskinan. Kamu ditimpa kesulitan dalam bab rezeki. Kamu gak akan bisa lepas dari ujian tersebut kalau gak pulang kepada Allah. Kalau gak balik kepada Allah. Kamu dikasih musibah berupa kesulitan, berupa kerumitnya rumah tangga, nggak akan bisa nggak akan bisa membenahi kalau nggak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya harus pintunya adalah kepada Allah. Allah. Pintunya itu di, dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang memegang kembali urusan. Dia di قل اللهم مالك الملك تدل الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا ingat ingat Kemudian Allah mengampuni mereka supaya mereka bisa meminta ampun. Ini adalah dalil yang sangat tegas. Bahwasanya seorang hamba itu nggak bisa bertaubat kepada Allah kalau nggak Allah yang pertama kali mentaubati dia. Iya. Dicatat ini, diingat betul. Kamu nggak akan bisa meminta ampun kepada Allah, kamu nggak akan bisa kembali kepada Allah kalau nggak memang Allah terlebih dahulu yang dulu yang mengampuni kamu, yang memaafkan kamu. Jadi tobat itu ada dua, tobat dari Allah dulu kepada kita, baru kita bisa tobat kepada Allah. Kalau nggak dapat tobat dari Allah yang pertama tadi, kita nggak mungkin bisa bertobat. Tobat. Dalilnya ini ayat ini, mata balaihim dia tunggu. Mereka itu bisa ya tunggu karena ada tabah dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak mengendaki, kalau Allah nggak mengampuni mereka terlebih dahulu, kalau Allah nggak memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat, tidak bisa bertobat. Jadi sampai dalam bertobat pun itu harus Allah dulu, dulu yang memberikan taufik. Maka seorang hamba tidak mungkin bisa bertaubat kalau enggak, enggak mendapatkan taubat dahulu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan izin taubat atau mendapatkan taufik untuk bertaubat enggak bisa. Nggak bisa. Ini dalilnya. Summa taba alaihim liyatubu. Jadi adanya taubat dari Allah terlebih dahulu baru manusia-manusia tadi bisa bertaubat. Baru Ka'ab bin Malik, Malik dan juga tiga, dua orang kawannya baru bisa bertobat. Jadi pertama itu adalah mendapatkan taubat dari Allah dahulu, baru setelah itu mereka bisa bertobat dan baru diampuni. Jadi prosesnya ada tiga. Taubat dari Allah berupa taubat, kemudian taubat dari hamba berupa meminta ampun, kemudian taubat yang ketiga dari Allah ada pengampunan. Paham prosesnya? Proses taubat itu tiga, tiga langkah. Dari Allah dulu berupa taufik, kepada hamba, hamba. Kemudian dari hamba berubah minta ampun, ya Allah ampunilah aku. Itu juga namanya taubat. Kemudian baru baru proses yang ketiga yaitu taubat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa taba alaihi liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tawwab, Maha banyak memberikan taubat, taubat. Maha Rahim, Maha kasih sayang. Hatta balagha sampai sampai sampai pada ayat ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jadilah kalian orang yang jujur, tapi jadilah kalian bersama orang yang jujur. Apa rahasianya? Insya Allah akan kita jelaskan dan cari penjelasannya di pertemuannya yang akan datang. Tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masadiqin. Kenapa di sini kita diperintahkan enggak diperintahkan untuk jujur, tapi diperintahkan bersama orang-orang jujur? itu mengandung faedah, mengandung rahasia yang sangat besar sekali. Maka dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran Evan. Ya, Nanti insya Allah akan kita dalam kalau ini selesai bacanya sebelum jadwal yang ditargetkan maka akan kita sebutkan pelajaran-pelajarannya. Kalau sampai sendiri kira-kira apa yang paling berkesan dari kisah segini panjangnya? Apa yang paling berkesan. Tentang apa? apa? Dicari dan dirasakan, diresapi. Pelajaran tentang apa yang paling berkesan dalam kisahnya Ka'ab bin Malik ini. Kenapa, Man? Kawan? Ada yang berkesan, Pak? Apa kira-kira yang paling berkesan? Mau ditulis? Disetorkan? Tidak perlu. Disebutkan saja apa yang paling berkesan dari sepanjang pelajaran ini sudah 15 pertemuan ini ya kawan. Ya sudah 15 hari ini kita berbicara dan hanyut serta larut dalam kesedihannya Abu bin Umar. Dari seluruh kesedihan tadi, kira-kira apa yang paling berkesan dari seluruh cerita ini? Apa Abdullah yang paling berkesan? Yang paling membekas? Yang menusuk hatimu yang hingga yang terdalam? Apa? Tentang apa? Tentang kejujuran. Kamu jar tenang apa jar? Tentang cinta misalnya. Cintanya, ini cinta ini cintanya kamu malik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang apa? Tenang apa jar? Jati diri seorang, lelaki, masya Allah. Jati diri seorang lelaki. Nah, inilah Kabu bin Malik. Terdapat pada beliau jati diri seorang lelaki Nah, ini biasanya semakin lebih lagi yang tangguh. Apalagi? Apalagi? apa yuk Dipikir ya, dicari yang dia, yang di, di diingat-ingat apa yang paling berkesan kira-kira. Kalau nanti saya yang paling berkesan, insya Allah sebutkan di, di akhir pelajaran. Yang paling berkesan, yang paling membekas, yang paling mengharukan dari pelajaran sepanjang ini saya ingin tahu dulu dari antum apa yang paling berkesan dari pelajaran ini baru nanti kita cerita.